Salat, mensolatkan uh, jenazah muslim itu hukumnya fardu kifayah. Kapan disebut fardu kifayah? Apabila dilakukan oleh sebagian uh, kaum muslimin, maka gugur untuk yang lainnya. Tapi ingat kata para ulama bahwa fardu kifayah itu tetap berlaku untuk semua. Artinya kalau semuanya tidak ada yang melakukan berarti semuanya berdosa. Iya. Li amri sallallahu biha fi hadis azkur minha hadis Zaid bin Khalid al-Juhani. Karena itu berdasarkan perintah Nabi sallallahu dalam beberapa hadis. Di antaranya anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yauma Khaybar bahwa ada seseorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat pada hari Khaybar. Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun menyebutkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Faqala sallu ala sahibikum. Solatkanlah ya saudara kalian ini. Jadi artinya Rasulullah tidak mau mensolatkan. Tapi Rasulullah menyuruh para sahabat saja yang mensolatkan. Fatagoya tujuhun nas lidhalik. Maka orang-orang pun menjadi berubah. Ya wajahnya kenapa? Fakola inna sahibakum ghalla fi sabirillah. Ia telah melakukan gulul. Ya, kecurangan di jalan Allah. Maksudnya ia mengambil gulul itu Pak, ia mengambil gonima sebelum dibagikan, itu namanya gulul. Ya. Hafatashna mata'ahu fawajadna kharazan min kharazil yahud la yusawi dirhamain. Maka kami memeriksa. Ternyata ia mengambil ya kharaz. Kharaz itu e, apa namanya sejenis e, batu mulia ya. baik emas ataupun yang semisalnya dari milik orang Yahudi yang ternyata apa kharaz itu sejenis kalung lah ya, sejenis kalung ya. Sejenis kalung milik orang Yahudi yang harganya tidak sampai dua dirham. Dikeluarkan Imam Malik Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ahmad dengan sanad yang sahih. Lihat di sini Nabi SAW menolak untuk mensolatkan. Kenapa? Karena orang ini melakukan maksiat. Berarti ya Rasulullah tetap menyuruh sahabat yang lain yang yang mensolatkannya. Ini namanya fardu kifayah. Ya, ini namanya fardu kifayah. Kemudian kata beliau, wa yustasna min dzalika syakhsan fala tajibu sholatu alaihima. Ada dua orang yang tidak wajib disolatkan. Ada dua orang yang tidak wajib disolatkan. Siapa dia? Yang pertama, atiflul ladzi lam yablug. Anak kecil yang belum balik. Anak kecil yang belum balik. Kenapa alasannya? Li'anna Nabi SAW yam yuslam yusalli ala ibni Ibrahim. Karena Nabi SAW tidak mensolatkan anaknya yang bernama Ibrahim yang meninggal dunia. Ya, anaknya anaknya Nabi SAW bernama Ibrahim itu meninggal pada umur 18 bulan. Dia meninggal pada umur 18 bulan. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan dari jalannya Ibnu Hazm dan weekend pula Imam Ahmad dan sanatnya Hasan. Yang kedua yang di, yang tidak tidak tidak tidak apa tidak wajib dis, disolatkan yaitu asyahid orang yang mati syahid. Maka orang yang mati syahid tidak wajib disolatkan. Lianna Nabi SAW dan yusali ala syuhada Uhud wa ghairihim. Alasannya apa? Karena Nabi SAW tidak mensolatkan syuhada Uhud. Rasulullah SAW tidak mensolatkan syuhada Uhud. Kemudian kata beliau, Tushra'us salah ala man ya'ti zikruhum. Disyariatkan sholat atas yang disebutkan berikut ini. Disyariatkan di sini ya. Tetap disyariatkan. Tapi belum tentu wajib. Yang pertama siapa? Anak kecil. Walaupun itu adalah orang anak yang keguguran. Iya. Ini berdasarkan hadis apa namanya? Eh, dan dikeluarkan oleh Abu Daud, Nasai dan yang lainnya dengan saat yang sahih. Wa tiflu yusalla alaih wa ali waridahi bil maghfirati war rahmah. Anak kecil itu tetap disolatkan dan didoakan untuk kedua orang tuanya dengan ampunan dan rahmat. Jadi anak kecil ini tetap disolatkan, tapi ingat sudah kita sebutkan tadi bahwa anak kecil tidak wajib untuk disolatkan. Tapi kalau disolatkan juga boleh, ya artinya disyariatkan. Ya. Kemudian yang kedua yang disyariatkan untuk dimandikan itu orang yang mati syahid. Dan sudah saya sebutkan tadi bahwa orang yang mati syahid tidak tidak diwajibkan untuk dimandikan, tapi tetap disyariatkan. Ini berdasarkan beberapa hadis ya. Di antaranya hadis bahwa ada seorang Arab datang kepada Nabi SAW lalu ia beriman dan mengikutinya. Kemudian ia berkata, "Uhajir ma'ak. Aku ingin berhijrah bersamamu." Falabithu qalilan thumma nahadhu fi qitalil adu. Kemudian mereka pun uh, diam sejenak kemudian bangkit untuk berperang melawan musuh dan ternyata orang ini terbunuh. Nah, disebutkan di situ bahwa Nabi SAW mensolatkan dia. Padahal dia orang yang mati terbunuh di medan perang itu orang yang mati syahid. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang yang mati syahid tetap disyariatkan untuk disolatkan. Yang ketiga, man kutila fi hadin bin hududillah. Orang-orang yang dibunuh, uh, ditegakkan padanya hukum had. Seperti dipancung, dirajam. Maka tetap disyariatkan untuk disolatkan. Ini berdasarkan hadis Imran bin Husain, bin Husain bahwa ada seorang wanita Juhainah datang kepada Nabi Allah. Ya, sementara ia sedang bunting atau hamil ya akibat daripada zina. Maka ia berkata, wahai Nabi Allah, aku telah terkena ya had. Tolong tegakkan had itu kepadaku itu rajam. Maka Nabi SAW memanggil walinya dan berkata, berbuat baiklah kepadanya. Kalau ia sudah melahirkan, ia bawa ia kepadaku. Maka kemudian, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun merajamnya. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merajamnya, kemudian beliau pun mensolatkan wanita tersebut. Hadis ini dikatakan Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Darimi, Al Baihaqi, dan Ibnu Majah. Yang keempat yaitu al Fajr membaiz fil ma'asi wal maharim. Orang yang suka berbuat maksiat tetap juga disyariatkan untuk disolatkan. Tapi untuk imam atau pemimpin kaum muslimin tidak disyariatkan. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan tadi ya diminta untuk mensolatkan seorang laki-laki. Ternyata Rasulullah nggak mau. Kata Rasulullah kalian saja yang mensolatkan. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah, kata Rasulullah dia melakukan gulul. Gulul itu apa? Mengambil gonima sebelum dibagikan. Berarti Rasulullah SAW menolak, sementara Rasulullah tetap memerintahkan para sahabat untuk apa? Mensolatkan. Ini menunjukkan ya bahwa untuk pemimpin kaum muslimin atau orang-orang yang punya eh, apa namanya pengaruh di masyarakat lebih baik tidak mensolatkan. Tujuannya apa kata para ulama? Tujuannya mimbab ya supaya eh, orang-orang eh, itu mengambil pelajaran dari dia. Inilah hukuman buat orang-orang yang suka berbuat maksiat begitu. Iya. Kemudian yang kelima al-madin alladzi lam yatruk minal mal ma yaqti bihi dainah itu orang yang terlilit hutang. Ketika meninggal dunia, ia dalam keadaan meninggalkan hutang. Ya. Maka pada waktu itu tetap disyariatkan disolatkan. Tapi ingat pemimpin kaum muslimin pun tidak disunahkan mensolatkannya. Ini berdasarkan hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kunna julusan ing dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Salama bin Al Aqwa kami pernah duduk-duduk di sini di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Id tiba tiba di bawah jenazah, dibawa dibawalah jenazah. Fakalu lalu mereka berkata, "Sallu, salli 'alaiha." Wahai Rasulullah, salatkan ini. Fakalah hal 'ail 'alaihi dain? Apa ia punya hutang? Kata mereka tidak ada. Fakal tarokah syai'an? Apakah ia meninggal sesuatu? Mereka berkata tidak. Fasallah alaihi, maka Rasulullah pun mensolatkannya. Lihat Rasulullah nanya dulu, dia punya utang nggak? Ya, berarti kalau punya utang Rasulullah nggak mau gitu kan? Tapi karena di sini dia nggak punya utang, ya sudah Rasulullah pun mensolatkannya. Ini menunjukkan akhi masalah hutang ini bukan masalah sepele, ya. Yang keenam, man dufina qabla an yusalla alaihi aw sulliya alaihi ba'dhum yaduna ba'din. Orang yang dikuburkan sebelum disolatkan atau sudah disolatkan oleh sebagian tanpa yang lainnya. Fayusalluna alaihi fi qabri maka boleh orang yang belum mensolat yang belum mensolatkannya untuk mensolatkan di kuburannya. Ya. Ala an yakunal imam fi surati tsaniyah mimman lam yakun shalla alaih. Ya, akan tetapi dengan syarat imamnya, imam itu belum mensolatkan. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, Alaihi Wasallam, kan wa kana Rasulullah SAW Ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW meninggal dunia. Dan Rasulullah SAW pernah mengu, apa, menjenguknya waktu sakit. Fadafanuhu billail. Rupanya mereka pun menguburkan ya orang ini di waktu malam. Falamma asbaha a'lamuh. Ketika telah pagi, mereka pun memberitahu kepada Rasulullah SAW. Faqala ma mana'akum an tu'limuni? Kata Rasulullah, apa yang mencegah kalian untuk memberitahukan kepadaku? Kalau kana lail wa kanatil zulma, fakarima fakarina an nasyqa alaik. Hai Rasulullah, karena itu malam dan gelap, ya, kami tidak suka untuk memberatkan engkau. Maka apa yang Rasulullah lakukan? Fa'ata qabrahu. Maka beliau pun mendatangi kuburannya. Fasalla alaih. Maka beliau pun kemudian mensolatkannya ya. Fa'ammana wasaffana khalfahu. Maka beliau mengimami kami. Bahkan mensafkan kami di belakangnya. Dan beliau bertakbir empat kali. Ya. Demikian pula tentang kisah wanita hitam legam yang biasa menyapu masjid, Pak. Yang kemudian ia meninggal dunia. Yang kemudian Rasulullah SAW bertanya-tanya, kok nggak kelihatan? Ya. Maka Rasulullah SAW diberitahu bahwa ia sudah meninggal dunia Ya maka Rasulullah pun kemudian mendatangi e, kuburan si wanita hitam legam tadi. Kemudian Rasulullah pun mensolatkan dia di kuburannya. Ya. Berarti boleh dong sholat di kuburan. Kita katakan ini khusus untuk sholat jenazah. Ya, tidak untuk yang lainnya. Kemudian yang ketujuh kata beliau, <clears throat> Man mata fi baladin laisa fiha man yusalli alaihi salatal hadir fahada yusalli alaihi ta'ifatu minal muslimin salatal ghaib. Kalau ada orang yang meninggal dunia di suatu, di suatu negeri dan ternyata dia tidak ada yang mensolatkannya. Ada orang yang meninggal di suatu negeri dan ternyata tidak ada yang mensolatkannya. Maka pada waktu itu disyariatkan untuk solat goib. Ya kaum muslimin yang ada di negeri lain boleh sholat goib. Ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW ketika mensolatkan Najasyi. Memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang sholat goib ini Pak. Namun yang dipilih oleh Syekhul Islam bahwa sholat goib itu disyariatkan untuk mayat yang di, di tempatnya itu belum disolatkan. Tapi kalau di tempatnya itu sudah disolatkan, maka tidak disyariatkan untuk disolatkan secara goib. Ya. Allahu alam. Makanya Syekhul Islam berkata, "Waswab annal ghaib idza mata bi baladin lam yusalla alaihi fi sulli alaihi salatul ghaib." Pendapat yang benar bahwa apabila seseorang meninggal di suatu tempat dan tidak ada yang mensolatkan di sana, maka diperbolehkan dengan apa disolatkan dengan solat gaib. Ya, Allahu a'lam. Kemudian beliau berkata, "Wa tahrumu shalah wal istighfar wa tarahum al kufar wal munafiqin." haram hukumnya mensolatkan dan memohonkan ampunan atau memohonkan rahmat untuk orang-orang kafir dan munafik. Makanya kalau orang kafir itu jangan disebut almarhum, Pak. Ya, almarhum. Ternyata orang kafir, nggak boleh. Bahkan sebagian ulama punya menyebut kata almarhum aja nggak boleh. Karena almarhum itu kan artinya apa? Yang dirahmati, Masa orang kafir ya dirahmati? Bahwa mereka itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang bagus kita ucapkan kalau untuk orang muslim itu rahimahullah. Semoga Allah merahmati dia, merahmati dia. Iya. Tapi kalau dia orang kafir dan dia mati di atas kekafiran, kata para ulama haram kita untuk mendoakan dia. Apa namanya memohonkan ampunan buat dia mensolatkannya juga apalagi. Ya. Dalilnya kisah bahwa Rasulullah SAW pernah mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh orang munafik, yang kemudian dicegah oleh Umar. Lalu kemudian Allah pun menurunkan ayat membenarkan perbuatan Umar. Allah berfirman, "Wala tusalli ala minhum mata abada." Ya, jangan sekali-kali kamu mensolati mereka yang meninggal itu. Itu orang-orang munafik itu. Ya. Wala taqum ala qabri dan jangan kamu berdiri di kuburannya. Nah, ini akal Islam. Jadi orang-orang yang kafir ya, yang mereka itu tidak beriman kepada Allah dan meninggal maka tidak boleh disolatkan. Watajibul jama'atu fi solatil jama'ah. Dan wajib berjamaah dalam solat jenazah. Di solatil jenazah. Kama tajibu fi sholawatil maktubah sebagaimana wajib di sholat-sholat yang wajib. Dalilnya apa? Pertama, bahwa Nabi SAW selalu melaksanakan sholat jenazah itu berjamaah. Ya. Yang kedua, karena Nabi SAW bersabda, Sallu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kemudian kata beliau wala yu'akkir ala ma dzakarna salatu sahaba ala nabi sallallahu furada lam ya'ummahum ahadun di anna qadhiyah khassah la yudra wajhuha. Ya, fala yajuzu min ajriha an natruka ma wadaba alaihi thilat hayatihi al mubarakah. Adapun yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka mensolatkan Nabi SAW sendiri-sendiri ketika Rasulullah wafat, kata beliau, ini adalah permasalahan yang khusus. Tentu Jangan hanya karena perbuatan sahabat ini, kata beliau, kita tinggalkan perbuatan Nabi yang terus-menerus salat jenazah secara berjamaah. Yaitu pendapat beliau ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan diperbolehkan secara sendiri-sendiri. Berdasarkan perbuatan sahabat itu dan tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lainnya. Atas dasar kaidah Imam Syafi'i mengatakan bahwa perbuatan sahabat yang tidak diingkari oleh sahabat lainnya itu adalah hujah. Allahu a'lam. Kata beliau, wa aqallu ma warada fi inqidha' fi inqadil jama'ah fiha thalathah wa kullama kathra al-jam'u kana afdal. Yang paling sedikit berjamaah itu tiga orang dan lebih banyak tentu lebih bagus. Apalagi kalau ternyata disolatkan oleh 40 orang yang mereka itu semuanya adalah e, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah. Kata Rasulullah, "Ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fih. Akhrajahu Muslim wa Abu daud Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal dunia lalu ia disolatkan oleh 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah ya kecuali Allah akan memberikan izin syafaat mereka. Subhanallah ya. Wa yustahabu an, yus, an yasuffu wara al-imam satu sufuf. Dan disunahkan untuk dibikin tiga saf atau lebih. Ini berdasarkan hadis dia diantaranya hadis Abu Umamah Shalla Rasulullah SAW ala janazatin wa ma'ahu sab'atu nafar. Faja'ala satu soffa. Wasnaini soffa. Wasnaini soffa. Rasulullah SAW pernah mensolatkan jenazah bersamanya tujuh orang sahabat. Niat Rasulullah SAW mensolatkan jenazah bersama tujuh orang sahabat. Maka tiga, dua, dua. Jadi dijadikan orang Rasulullah menjadi tiga, tiga saf. Jadinya tiga, dua, dua. Ya, tetap walaupun cuma tujuh orang, tetap disyariatkan untuk tiga saf. Ya, di situ disebutkan tiga, dua, dua jadi tiga saf. Ya. Nah kalau misalnya tiga orang aja gimana Ustaz? Satu satu satu begitu? Iya. Yeah. Allah alam saya nggak tahu. Kalau seperti itu saya nggak tahu. Wa idza lam yujad ma'al imam ghairu rajulin wahid fa innahu la yaqifu hiza'ahu kama huwa sunnah fi sa'iri sholawat bal yaqifu khalfal imam. Apabila tidak didapatkan bersama imam kecuali satu orang saja, maka ia sholatnya sejajar ya sebagaimana dalam sholat berjamaah yang lain. Bukan sholat di belakang imam, tapi sholatnya sejajar kata Syekh Al-Bani rahimahullah. Ya, karena ini khusus untuk dua orang. Ya. Wal wali au naibu ahaku bil imama fiha minal wali. Wali, wali itu sultan penguasa, lebih berhak untuk menjadi imam daripada walinya mayat. Ya. Ini berdasarkan hadis Abi Hazim. Ia berkata, "Inilah syahidun yauma matal Hasan bin Ali faraitul Husain bin Ali yaqulu li Sa'id bin As wa yat'anu fi 'unuqihi wa yaqul taqaddam falaula anna sunnah ma qaddamtuk." Wa Sa'id amir al-Madinah yauma idzin. Sesungguhnya aku menyaksikan pada hari kematian Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, aku melihat Husain bin Ali menyuruh Sa'id bin Al-As untuk mensolatkannya. Padahal di sini ada kerabatnya Hasan siapa itu Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tapi ternyata Husain menyuruh supaya Said bin Al-As sebagai gubernur kota Madinah untuk menjadi imam. Makanya yang pada asalnya yang menjadi imam itu pemimpin. Kalau camat ada camat, camat. Iya. Yeah. Itu pada asalnya demikian akal Islam azakumullah. Iya. Yeah. Failam yahdur al-wali au naibu fal ahaqqu bil imamah aqra'uhum li kitabillah. Kalau misalnya pemimpin nggak bisa. Apalagi kayak jam, pemimpin zaman sekarang sibuknya minta ampun, nggak mungkin ke antum telepon Pak Camat, sholatin dong nih. Maka siapa yang jadi imam? Maka orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'an. Ya, sebagaimana sabda Nabi Sallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling banyak hafalan Al-Quran. Fa'inkanu fil kiraati sawa fa'alumum bis sunnah. Kalau dalam kiraatnya sama, maka yang paling tahu tentang sunnah. Ya, fa'inkanu fil sunnati sawa faakdamum hijrah. Tapi kalau dalam masalah sunnah sama, maka yang paling dahulu hijrahnya. Nah, sekarang bagaimana Ustadz? Yang satu hafalan Qurannya nggak banyak, tapi dia faham betul tentang sunnah sehingga ia tahu faham betul tentang bagaimana sholat. Yang satu hafalannya banyak tapi nggak faham tentang sunnah. Mana yang dahulukan? Yang lebih ah, hafal Quran atau yang lebih faham tentang sunnah? Ini muhtamal. Ya, yang jelas kalau saya lebih condong mengatakan kedepankan yang betul-betul faham sunnah. Sebab itu berhubungan dengan masalah kelurusan sholat sholat. Ya. Kalau dia hafal Quran tapi dia nggak paham sholat jenazah gimana caranya gimana? Makanya terjadi pada kesalahan-kesalahan. Ya. Allah a'lam. Kemudian kata beliau wa idza ijtama'at janaiz adidah minar rijal wan nisa sulli 'alaiha shalah wahidah. Kalau berkumpul beberapa jenazah maka tetap disolatkan dengan sekali sholat. Ya. Karena kan kalau laki-laki kan disyariatkan imam apa berdiri di bagian kepala ya. Kalau perempuan disyariatkan imam berdiri di bagian apa? Tengah. Nah sekarang kalau misalnya ini perempuan, ini laki-laki, ya, ada dua, laki-laki dan perempuan. Maka laki-laki yang ada dekat imam, perempuan sebelahnya. Tapi kemudian perempuan agak dinaikin. Sehingga kepalanya laki-laki sejajar dengan perutnya perempuan. Kemudian imam pun berdiri di sejajar laki-laki kepala laki-laki. Paham tidak? Iya. Wa yajuz an yusalli ala kulli wahidatin minal janaiz salatun li'annahu al-aslu. Tapi kalau misalnya ada dua jenazah nih, ah masing-masing aja salatnya setiap jenazah sendiri. Boleh tidak? Boleh, kata Syekh Al-Bani rahimahullah. Iya. Yeah. Ini berdasarkan beberapa hadis, eh, dua hadis diantaranya hadis Abdullah bin Zubair di mana Rasulullah SAW mensolatkan syuhada Uhud ya masing-masing. Kemudian di setiap kali itu diletakkan Hamzah bin Abdul Muttalib. Allahu a'lam. Wa tajuzu shalah ala janazati fil masjid. Lakin al-afdal as-salatu 'alayha kharijal masjid. Boleh mensolatkan jenazah di masjid, tapi yang utama itu di luar masjid. Yang utama itu di luar masjid, Pak. Karena itu yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Adapun di masjid boleh, boleh. Karena disebutkan dalam hadis bahwa ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia, ia disolatkan oleh istri-istri Nabi SAW di dalam masjid. Ya. Tapi yang paling utama apa? Yang paling utama itu di luar. Maka bahkan disebutkan dalam satu riwayat bahwa ya di samping Masjid Nabawi itu dulu zaman Rasulullah ada apa namanya tempat khusus untuk mensolatkan jenazah terbuka dia. Iya. Dan ini sunnah yang ditinggalkan di zaman sekarang. Di zaman sekarang justru seringnya sholatnya di mana? Di masjid. Padahal yang sunnah itu di luar masjid. Walaupun di masjid boleh nggak masalah. Iya. Ini berdasarkan riwayat-riwayat yang banyak, ya. <clears throat> Di antaranya hadis Ibnu Umar, أن اليهود جاءوا إلى Nabi صلى الله عليه minhum wa منهم zanaya, fa amara bihima farujima qariban min موضع janaiz indal masjid." lihat bahwa dahulu di zaman Nabi ada orang Yahudi yang dibawa laki-laki dan wanita berzina kedua-duanya dirajam ya dan dirajamnya itu di tempat mensolatkan jenazah dekat dengan masjid. Di disebutkan kira jamnya di tempat mensolatkan jenazah di sisi masjid. Berarti di situ di zaman Rasulullah SAW itu ya dekat masjid itu ada khusus tempat untuk mensolatkan jenazah. Ya. Wala yajuzu salatu 'alaiha bainal qubur. Beliau mengatakan tidak boleh mensolatkan jenazah di perkuburan. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang untuk mensolatkan jenazah di antara perkuburan. Dikeluarkan oleh Ibn Arabi atau Brani, ya, dan sanadnya Hasan. Tidak diperbolehkan kalau jenazah belum dikuburkan. Kalau misalnya sudah dikuburkan dan belum sempat maka tadi sudah disebutkan hadisnya. Ya, adapun kemudian meletakkan jenazah di perkuburan, kemudian kita mensolatkan di, per, di daerah perkuburan, maka ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan keumuman hadis tadi. Wa yakiful imam wara arak rajul wastal mar'ah. Adapun imam maka berdiri tepat bagian kepalanya siapa? Mayat kalau laki-laki kalau perempuan maka bagian tengah tubuh daripada mayat wanita. Ya. Ini berdasarkan riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, At-Tuhawi dan yang lainnya. Aku menyaksikan Anas bin Malik mensolatkan jenazah seseorang, maka ia berdiri pada kepalanya. Ya. Kemudian ketika ia mengangkat kepalanya, dibawakan jenazah wanita dari Quraisy. Ya, kemudian ia pun berdiri di tengahnya. Ya, ketika ditanya, maka dia mengatakan bahwa ini adalah sunnah. Ya, bahwa itu berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini akal Islam, azakumullah. Wa yukabir alaiha arba'an al khamsan ila tis'i takbirat. Adapun takbirnya, maka empat, lima, enam, tujuh, 8, sembilan. Bisa empat, bisa lima, bisa enam, bisa tujuh, bisa 8, bisa sembilan. Tapi yang paling banyak Rasulullah lakukan empat. Ya. Adapun empat banyak hadis-hadisnya. Sampai-sampai sebagian ulama seperti ya uh, Imam Nawawi mengatakan bahwa yang sunnah itu cuma empat, tapi yang benar kata beliau boleh lima, boleh enam, boleh tujuh, boleh delapan. Ya. Karena adanya riwayat-riwayat yang menunjukkan kepada hal itu. Adapun yang lima berdasarkan hadis Abdurrahman bin Abi Laila adalah Zaid bin Arqam bertakbir ya empat dan bahwasanya ia pernah bertakbir lima. Lalu aku bertanya maka ia mengatakan Rasulullah pernah melakukan itu. Iya. Adapun enam dan tujuh ada asar-asar yang mauquf tapi itu dihukumi marfu. Kenapa? Karena sebagian kibar sahabat juga ya ada yang melakukan itu tanpa ada penentangan dari sahabat yang lain. Contoh misalnya Ali bin Abi Thalib pernah mensolatkan Sahal bin Hunayf. Beliau bertakbir enam kali. Ya, enam kali. Ini di hadapan para sahabat. Dan ternyata para sahabat tidak ada yang mengingkarinya. Sementara ini adalah ya perbuatan sahabat yang tidak diingkari oleh sahabat yang lain. Maka itu hujah. Maka itu hujah. Ya. Adapun yang sembilan itu dari hadis Abdullah bin Zubair bahwa Nabi SAW pernah mensolatkan Hamzah dan bertakbir sembilan takbir. Jadi beliau bertakbir sembilan kali takbir. Dan hadisnya dihasankan oleh beliau. Wa yushra'u an yarfa'a yadayhi fi takbiratil ula. Disyariatkan untuk mengangkat tangan itu di takbir pertama saja. Ini pendapat Syekh Al-Bani rahimahullah. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah SAW mengangkat dua tangannya di sholat jenazah di awal takbir, sumala yaud, kemudian tidak kembali lagi. Namun, ya sebetulnya lafaz sumala yaud ini kalau Syekh Al-Bani memandang hadisnya sahih. Tapi kalau saya lebih condong kepada pendapat bahwa ini hadisnya lemah dan riwayatnya syad. Kenapa? Karena bertabrakan dalam karena periwayatannya itu sebetulnya terjadi ikhtilaf yang syadid Bahkan dirojihkan oleh banyak para ulama kibar bahwa itu adalah periwayatan yang lemah. Dan itulah yang kuat, Wallahu alam. Sehingga hadis itu tidak sahih. Berarti bagaimana dong? Dalam riwayat Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar pernah mensolatkan jenazah mengangkat tangan setiap kali takbir. Tapi ini dari perbuatan Abdullah bin Umar. Adapun secara marfu dari Rasulullah SAW tidak ada yang sahih. Ya. Maka dari itu kalau antum mengangkat tangan setiap kali takbir silahkan. Karena itu perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Allahu a'lam. ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسط والسائد ثم يشد بهما على صدره kemudian dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ya bisa di atas lapaknya atau di atas pergelangannya atau di atas lengannya ya kemudian ia meletakkan di atas dadanya sebagaimana dalam disebutkan dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya beliau menyebutkan hal itu Thumma yaqra akibat takbiratil ula Fatihatul Kitab wa surah. Kemudian di takbir pertama dia membaca Al-Fatihah dan su surat. Ya. Ini berdasarkan hadis Talha bin Abdullah bin Auf, aku salat di belakang Ibnu Abbas, salat jenazah. Maka beliau membaca Al-Fatihah dan surat dan mengeraskannya. Setelah selesai aku bertanya, kenapa engkau mengeraskannya? Padahal kan yang sunnah itu tidak dikeraskan. Apa kata Ibnu Abbas? Jita'lamu anna sunnah. Supaya kalian tahu saja bahwa ini sunnah. Maksudnya bahwa membaca Al-Fatihah itu termasuk perkara yang harus dibaca. Maka boleh sekali-kali mengejarkan itu untuk membabi taklim sebatas untuk mengajarkan saja nggak apa-apa kata para ulama. Walaupun yang sunnah sebetulnya membaca al-fatihah dan surat itu tidak dikeraskan, ya. Tapi Ibnu Abbas sengaja mengeraskan untuk mengajarkan saja, yaitu diperbolehkan. Kemudian akal Islam azakumullah <clears throat> wa yaqra'u sirran ia membaca secara sir yang membacanya secara sir. Berdasarkan hadis Abu Umamah bin Sahal, As-sunnatu fi salati al-janazah an yaqra fi takbiratil ula bi umil Qur'an mukhafatatan, thumma ya yukabbir salasan, wa taslim indal akhirah. Yang sunnah dalam salat jenazah, yaitu membaca dalam takbir pertama, yaitu Al-Quran, Al-Fatihah, secara sir, tidak keras kemudian bertakbir tiga kali setelah itu. Dikeluarkan Nasai dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Kemudian ia bertakbir dengan takbir yang kedua. Wa yusalli ala Nabi sallallahu dan bersalawat atas Nabi sallallahu Ya. Ini berdasarkan hadis Abu Umamah yang tadi disebutkan. Ya, di mana Nabi SAW di takbir yang pertama, yang kedua itu membaca apa? Salawat. Ya, membaca salawat. Kemudian ya ditakbir selanjutnya yaitu yang ketiga, yang keempat, kalau mau lima, lima, enam, tujuh, maka semua itu adalah untuk doa. Itu semua untuk apa? Doa. Thumayati bibaqiyati takbirat wa yukhlis ad-du'a fiha lil mayyit. Ya, li hadithi Abi Umamah al-Mutaqaddim. Jadi mengikhlaskan doa untuk mayat itu. Ya. Wa yad'u fiha bimathabata anhu minal ad'iyah. dan berdoa tentunya dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa salji wal barat wa naqqihi minal khataya kama naqaita as-thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa fi'atan wa zawjatan khairan min zawjatihi وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. Ya. Atau juga boleh Allah maghfirli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa wa dhakarina wa unfana Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. ya atau boleh juga Allahumma inna fulan ibna fulan fi dhimmatik wa habli jawarik jiwarik ya, faqihi fitnatal qabri wa adzaban nar wa anta ahlul wafa wal haq faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim ya itu juga bisa dibaca dan doa yang lainnya kemudian ad-du'a baina takbiratul akhirah wa taslim masyru' doa di takbir yang terakhir ya itu pun tetap disyariatkan ya tetap disyariatkan berdasarkan hadis Abdullah bin Abi Aufa syahidtuhu wa kabbar ala janazatin arba'an aku menyaksikan beliau bertakbir atas jenazah empat kali sumaqama sa'ah yakni yad'u kemudian beliau berdiri sesaat yaitu berdoa Tumakal atarawni kuntu ukabir khamsan. Apakah kalian mengira aku bertakbir lima? Mereka berkata tidak. Ya, ia mengatakan sesungguhnya Rasulullah bertakbir empat. Berarti di takbir yang keempat itu ia disyariatkan berdoa lagi. Tapi kalau tidak berdoa langsung tak langsung salam pun nggak apa-apa. Iya. Allahu a'lam. Thumma yusallim taslimatain misla taslimi fi salatil maktubah. Kemudian setelah itu mengucapkan salam dua kali. Seperti salamnya dalam salat. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud. Salatu khilalin kana Rasulullah yaf'aluhunna. Tarukahunna nas. Ihdahunna taslim al janazah. Mislat taslim, mislat taslim fi salat. Ada tiga perkara yang Rasulullah melakukannya dan ditinggalkan oleh orang-orang. Salah satunya yaitu mengucapkan salam dalam salat jenazah seperti mengucapkan salam dalam mengucapkan salam dalam salat artinya dua kali. Ya, dikeluarkan Baihaqi dengan sanad yang hasan. Imam Nawawi mengatakan sanadnya jayyid. Ya. Tapi kalau misalnya dia tas, taslimnya sekali saja ke kanan doang boleh. Boleh. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu ala janazah fakabbar alaiha arba'an wa sallama taslima wahidah. Adalah Rasulullah SAW salat jenazah lalu bertakbir empat kali dan mengucapkan salam sekali saja. Dikeluarkan oleh Dar Qutni Al-Hakim dan Al-Baihaqi juga meriwayatkan. Ya. Kemudian mengucapkan salam ketika sholat jenazah itu sunnahnya di, tidak dikeraskan, Pak. Jadi assalamualaikumnya itu jangan keras tapi cukup disirkan. Ini berdasarkan hadis Abu Umamah ثم يسلم ثم يسلم sirran fi nafsi hina yansarif." kemudian beliau mengucapkan salam secara sir lihat pada dirinya kemudian beliau pun pergi ya jadi setelah sholat jenazah Rasulullah pergi nggak ada acara doa lagi pak yang ada di masyarakat kan habis sholat jenazah Pak. Imam memimpin lagi doa kan? Ya, jelas ini bertentangan dengan perbuatan Nabi. Kalau Nabi alaihi Wasallam sumayan sorif kemudian pergi. Nggak ada doa barang lagi. Maka itu semua dia ada-ada adakan Emang kenapa sih mau mendoakan aja nggak boleh? Masalahnya ada nggak contohnya dari Rasul? Jangan kita menganggap ini baik kalau ternyata Rasulullah SAW tidak apa? Tidak memandangnya baik. Memang doa itu pada asalnya baik, Pak. Iya. Wala tajuzu sholat ala janazah fil awqati salah sa'alati tahrumu sholatu fiha ila darurah. Tidak boleh mensolatkan janazah di tiga waktu yang diharamkan kecuali kalau darurat. Apa itu? Ketika matahari terbit. Yang kedua apa? Ketika matahari tepat di atas. Yang ketiga apa? Ketika matahari ter terbenam, maka ini tetap tidak diperbolehkan. Ya. Sebagaimana dalam hadis salah susahat, karena Rasulullah menyanhana an nusalliya fihinna atau an nakbira an nakbura fihinna mautana. Ada tiga waktu Rasulullah SAW melarang kami untuk mensolat, solat padanya atau menguburkan mayat kami. Ya, tiga waktu tersebut yang disebutkan tadi, Allahu alam. Nah ini akal Islam azakumullah. Taib sampai sini ada yang bertanya? Siapa ya. dulu itu? Ya siapa dulu? Mungkin saya dulu Ustaz ya. <laughs> ya Ustaz ada pertanyaan. Kalau misalkan kita terlambat untuk melaksanakan sholat jenazah, takbirnya itu tinggal satu kali atau dua kali. Apakah setelah salam menyempurnakan ataukah kita mengejar takbirnya imam? Bagaimana Ustaz? Masbuk. Iya betul ketinggalan beberapa takbir. Iya. Misalnya kita masuk ketinggalan dua takbir. Tambah lagi dua takbir. Setelah salamnya imam. Iya. Ya. Allahu alam. Karena itu dikiaskan dengan sholat biasa. Sebagaimana dalam sholat biasa disyariatkan kita kalau ketinggalan dua rakaat tambah lagi. Maka di dalam sholat jenazah pun tidak ada bedanya. Karena ini sama-sama sholat. Allahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, eh, bagaimana kalau bencong, Ustaz? Bencong? Ah. Kalau dia masih hidup, bencong itu orang fasik, Pak. Maka dikiaskan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Berarti tetap disolatkan. Tapi untuk pemimpin kaum muslimin jangan. Tetap bencong disolatkan. Boleh nggak mandikan mayat? Dimandikan juga dia memandikan Kalau dia mandikan keluarga. Yang mandikannya perempuan apa laki-laki? Ini muskil. Nah, <laughs> Iya, kalau memang si bencong ini apa nama namanya apa namanya? kemaluannya kemaluan laki-laki, ya. Dan lebih condong kepada laki-laki ya sama laki-laki lah. Tapi kalau misalnya mirip pengaturan dengan perempuan, Takut dikhawatirkan laki-laki terfitnah. Bagaimana ini? Apakah wanita juga mensolatkan? Nah, anak nggak bisa jawab itu, nggak tahu. Kemudian yang kedua, masalah e, Rasulullah tidak mensolatkan orang yang punya hutang itu. Apa? Orang, yang punya hutang. Ha, ah, yang kenapa? tidak mensolatkan. Sementara dalam hadis yang lain, Rasulullah menjadi jaminan bagi orang yang punya hutang Ana waliyum Allah man taraka dainan ilayya wa alayya. Iya. Ana waliyum la waliya lahu. Hai. Bagaimana menggabungkan? Ya, disebutkan dalam hadis tersebut demikian. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hadis tentang dua dinar tadi ya, yang Rasulullah tidak memensolatkan sudah dimansuh. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis yang dua dinar yang Rasulullah tidak mau mensolatkan sudah dimansuh oleh hadis tadi. Kenapa? Karena setelah itu Rasulullah yang akan menanggung hutangnya. Makanya kata para ulama kalau misalnya eh, dia meninggalkan hutang dan tidak ada yang membayarkan hutangnya, maka pada waktu itu itu kewajiban negara. Berdasarkan hadis Nabi SAW tadi. Iya bahwa siapa yang meninggalkan hutang maka itu sudah kewajiban kami kata beliau. Makanya Allah alam hadis tersebut sudah dimansuh. Silakan Pak. ini, oh, ini, ini, ini, ini belum Pak. Ini dulu Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saat waktu anak kecil ada kejadian salah seorang kerabat anda meninggal. Uh, adanya di kampung yang jauh dari tempat tinggal waktu itu. Kemudian Ana dapat kabar bahwa kerabat Ana itu diurus dengan cara Nasrani, Ustaz. Masya Allah. Eh, apakah ada batasan untuk melakukan sholat gaibnya, Ustaz? Iya, kalau memang dia tidak sempat disolatkan secara disolatkan di tempat iya. situ, maka iya. kita nggak apa-apa sholat gaib uh, untuk jangka waktunya Ustaz dari sejak meninggalnya hingga karena tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Oh, tidak ada batasan. Kalau misalnya antum baru tahu setelah seminggu, hmm. antum segelas surat goib nggak apa-apa. Oh, Terus satu lagi Ustaz, uh, mohon klarifikasi aja. Tadi ketika Ustaz uh, sampaikan poin ke sembilan bahwa jika hanya satu orang saja yang menjadi makmum, posisi berdirinya itu sejajar dengan imam. Itu kata Syekh Albani rahimahullah. Nah, mohon uh, klarifikasi aja Ustaz ini di buku yang kami terima di situ disebutkan bahwa posisi makmum itu di belakang posisi imam. Jadi yeah. apa ini kesalahan cetaknya Ustaz? Yang mana itu? di buku yang kami terima ini Ustaz. Itu terjemah. Terjemahan. Oh iya ya. Coba saya lihat lagi ya. Khawatir saya yang salah terjemah. Oh iya wah, betul. Saya yang salah paham, Pak. Salah terjemah, betul. Terima kasih jazakallah khair ini. Ya fa innahu la yaqifu ya ana enggak kelihatan laknya di situ. Wa idza lam yujad ma'al imam war rajulin wahid fa innahu la yaqifu hidha'ahu kama huwa sunnah fi aswi sairi shalawat bal yaqifu khalfal imam. Betul, Pak. Ya betul. Apabila ya tidak ditemukan bersama imam orang lain artinya cuma dua orang, maka dia kata beliau tidak sholat sejajar sebagaimana sholat-sholat yang lain. Tapi hendaklah ia sholat di belakangnya. Terima kasih, Zakla Khair. Mengingatkan ya. Anak yang salah. Anak nggak kelihatan laknya tadi, kecepatan. Zakla Khair, Barakallah Fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki dari Cimanggis. Mau menanyakan apakah boleh makmum memegang kertas untuk membaca uh, doanya? Jadi sebagai makmum memegang kertas untuk membaca doanya. Ada sebuah riwayat Pak bahwa Aisyah pernah sholat di belakang budaknya dalam keadaan si budak itu memegang mushaf. Itu sholat eh, apa namanya sholat tarawih. Dimana hadis itu atau riwayat tersebut dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak dalam musonnafnya. Namun apakah itu diperbolehkan ketika sholat jenazah dengan cara kalau kita tidak hafal kita pakai kertas baca gitu? Ya, Allah alam muhtamal. Saya tidak bisa jawab apakah bisa dikiaskan atau tidak. Yang jelas ya, upayakanlah kita untuk menghafalnya. Selama kita bisa menghafal, kenapa kita tidak hafalkan? Ya, Allah alam. Fadhal ya Syekh. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قرأت في أحكام الجنائز يستحب تقليم الأظافر وقص الشارب آه، ورأيت كثير من الناس عندهم عادة خاصة في أندونيسيا يربون أظافرهم يربون أظافرهم مع هذا أنه من آه، آه، موانع الفطرة أنه ضد الفطرة من سنن الفطر هذا من من من سنن الفطرة من سنن الفطرة أه. تقليم الأظافر هل إذا مات شخص ومن عادته آه هذا قد سئل آنفا ها؟ سئل آنفا سئلت آنفا أه. هل تقليم الأظافر للجنائز يعني بعد الغسل من السنة أم لا نعم. أنا قلت لهم أنا لم يعني لم أجد على الدليل على هذا لم أجد الدليل على هذا وبعض العلماء كما قال الشيخ صالح فوزان مثلا يقال يستحب وبعض العلماء يقول لا يستحب لأن ذلك إذا كان يستحب أو السنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به أصحابه الله أعلم لا أدري لأن الصحابة صلى الله عليه وسلم كانوا آه، أحوط و آه، وأول ما يفعلون السنة لا يتركون الشارب ولا يتركون أظافرهم حتى تنمو الله أعلم المهم يعني بعض العلماء يقول يستحب أنت انظر إلى كتاب الشيخ صالح فوزان في ملخص الفقهي طيب موجود نعم طيب آه، ada yang lain fadal fadal Eh, Bismillah. Bagaimana kaifiah salam yang tersebar di masyarakat ketika salam ke sebelah kanan, tangan ikut melepas seperti itu. Ketika salam ke sebelah kiri, tangan oh, ikut. Itu. Nah, begini. Apakah itu sesuai dengan sunnah? Semua itu diada-adakan. Itu perkara yang diada-adakan. Rasulullah tidak pernah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dalam sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semua bid'ah ya Itu semua diada-adakan. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tidak pula oleh para sahabat tidak pula para tabiin, tidak pula imam yang empat. Ya. Ah, fadhal. Jam berapa sekarang, Mas? Ya, sebenarnya sudah habis. Ya. Hah? Sudah habis. Sudah habis katanya, Mas. <laughs> Afan, singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai wudhu untuk eh, sholat jenazah itu apakah wajib atau tidak? Apa? wudhu kita wudhu dulu untuk harus wajib karena ada sebagian yang mengatakan uh, rukunnya tidak seperti sholat oh bagi yang memandikan iya bagi yang memandikan yang mau mensolati jenazah yang mau mensolatkan kan iya. wajib bahkan rukun karena Rasulullah mengatakan la solata uh, la, la, la, la solata liman la wudhu tidak ada sholat, tidak sah sholat bagi orang yang tidak wudhu. Tapi ada satu juga yang mengatakan tidak wajib karena uh, rukun salatnya tidak seperti salat. Pendapat yang lemah. Bahkan sangat lemah. Kenapa? Karena sholat jenazah itu masuk sholat Keumuman kata-kata la salata. Jazakallah khair. Iya. Jazakallah khair. Tapi saya kira cukup mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan mohon maaf bila ada terjadi kesalahan-kesalahan tadi ya. Uh, tentu dan terima kasih sekali kepada antum yang meluruskan kesalahan-kesalahan saya. Karena kita semua di sini dalam rangka murojaah, mengulang dan kemudian juga berusaha untuk mempelajari ya bersama-sama. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.